Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Akhwani wa akhwati fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang selanjutnya setelah kita menyelesaikan permasalahan jahiliyah yang ke-15. Kemudian kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala yaitu permasalahan yang ke-16 daripada ritual-ritual, permasalahan-permasalahan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Naam yaitu bahwasannya mereka i'tiyadul yahud anit taurat bi kutub sihir. Jadi orang-orang Yahud, nah barakallahu fikum, mereka menentang dan berpaling dari Taurat dan justru mereka nah barakallahu fikum bantah dan kitab-kitab sihir. Barakallahu fikum seperti itu. ada pun yang sebelumnya yang ke-15 barakallahu fikum mereka beralasan bahwasannya nah tidak mau mengikuti ajakan para Naam, nabi mereka adalah dengan alasan na barakallahu fikum tidak paham dan semisalnya. Jadi orang-orang jahiliyah mereka beralasan tidak mengikuti apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka dengan alasan tidak paham, ucapannya nggak bisa dipahami dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian permasalahannya ke-16 barakallahu fikum. Naam, qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullah taala, "I'tiyaduhum amma atahumullahu bi kutubis Nah, barakallahu fikum. Mereka mengambil nasihat. Mereka mengambil nasihat-nasihat. Nah, barakallahu fikum, barakallahu fikum atau mereka menjadikan hujjah dari apa yang Allah Taala turunkan kepada mereka dengan kitab-kitab sihir. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan. Jadi mereka malah tidak peduli dengan Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum tidak peduli dengan kitab yang diturunkan kepada mereka. Barakallahu fikum. Baik Taurat ataupun yang semisalnya. Naam. Namun mereka justru nah berhujjah atau justru mereka mengambil daripada kitab-kitab sihir. Itulah permasalahan yang ke-16. Nah, barakallahu fikum, mereka nah, mengambil nah pelajaran atau menjadikan memperkuat hujah mereka dengan kitab-kitab sihir. Kama dzakarallahu dzalika fi qaulih, sebagaimana hal itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, "Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqul lima ma'ahum dan tatkala telah datang kepada mereka ar-rasul nah datang kepada mereka rasul dari Allah Subhanahu wa taala atau dari sisi Allah Subhanahu wa taala musaddiqul lima ma'ahum kemudian mereka membenarkan apa yang ada pada mereka nabada fariqum minal ladzina utul kitab nah kemudian sebagian kelompok mereka melemparkan eh, orang-orang yang mereka diberikan kitab ya Taurat ya Taurat mereka melemparkan di Naam di belakang punggung mereka. Ya Allah musta'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nabadha fariku minal ladhina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun." Perhatikan ini. Naam. Kemudian sebagian kelompok ya, mereka melemparkan kitab kitab yang Allah telah turunkan kepada mereka, yang Allah telah berikan kepada mereka, wara'a di belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Seperti itu alasan mereka. Jadi mereka tidak mengikuti nah, syariat yang Allah Ta'ala turun kepada mereka. Nah, barakallahu fikum bahkan justru mereka melemparkan dalam artian tidak peduli, tidak mengambil hmm, ajaran yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka dan mereka melemparkan kitab tersebut di belakang punggung mereka. Walayatubillah. Kemudian apa yang mereka lakukan barakallahu fikum wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman Justru mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan. Nah, barakallahu fikum mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan. Alamul ke Sulaiman terhadap apa atau kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah Atau teratas kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatin kafaru. Akan tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam tidaklah kafir. Akan tetapi para syaitan tersebutlah yang kafir. Nah, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir, walakin asyayatin kafaru. Akan tetapi para setan itulah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihra. Yang mana para malaikat tersebut, eh, yang mana para setan tersebut barakallahu fikum mengajari manusia ilmu sihir. Nah, barakallahu fikum. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala Al-Yahudu lamma kafaru bit-Taurat Orang-orang Yahud ketika mereka kufur ketika mereka mengingkari Taurat allati fiha sifat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang mana Taurat tersebut di dalamnya ada sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amarahum bittiba'ih dan bahkan nah barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat tersebut. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit-Taurat wal-Injil." Yaitu orang-orang yang mereka mengikuti rasul Ya, yang mengikuti Nabi Al-Umi, alladzi layak tu la yang tidak bisa membaca tidak pula na'am barakallahu fiku menulis. Naam. Mereka menjumpai di dalam apa? Tertulis itu semuanya. Ya, alladzi yajidunahu yang yang dia menjumpai atau orang tersebut menjumpai. Naam tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ya. tertulis di hadapan mereka atau mereka di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Yang mana barakallahu fikum wa hafizakumullah keadaan na barakallahu fikum mereka eh, ketika mereka menjumpai bahwasanya itu tertulis di dalam Taurat dan Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Naam, di dalam Taurat dan Injil tersebut adalah apa? Memerintahkan mereka kepada perkara yang ma'ruf dan melarang mereka dari perkara yang mungkar. Nabi, Rasul eh, yang mereka jumpai tertulis dalam Taurat dan Injil tersebut memerintahkan mereka untuk berbuat perkara yang baik dan melarang mereka dari perbuatan kemungkaran. Wa yuhillu lahum dan bahkan menghalalkan bagi mereka na'am at-thayyibat perkara-perkara yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is dan juga mengharamkan terhadap mereka al khabais perkara-perkara yang kecil. Wa yad'u 'anhum israhum. Naam. Dan bahkan apa barakallahu fikum na'am mengampuni untuk mereka israhum ya. terus menerusnya mereka berbuat kejahatan wal aghlal allati kanat alaihim dan juga belenggu-belenggu yang dahulu ada pada mereka. Barakallahu fikum. Naam. Seperti itu keadaannya. Ya, dalam artian bagaimana? Dalam artian nabi tersebut barakallahu fikum yang telah tertantum dalam Taurat dan Injil, na'am barakallahu fikum mengentaskan na'am barakallahu fikum apa yang ada pada mereka sebenarnya. Karena basyara bihi Isa fil Injil sebagaimana Nabi Isa alaihi salam telah mengkabarkan Nah, di dalam Injil, haitsu qala, "Ya Bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadayya min at-Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Perhatikan ini. Nabi Isa alaihissalam pun membenarkan. Nah, wahai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah Ta'ala untuk kalian. Yang membenarkan terhadap apa yang ada di hadapan kalian. Atau yang berada di hadapanku. Minat Taurat, berupa Taurat. Nah, wa mubasyiran bi rasuli dan juga aku memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelah setelahku nanti namanya adalah Ahmad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Nabi Muhammad alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam termasuk namanya adalah Ahmad. Di dalam al quran Al Karim tidak disebutkan nama Muhammad melainkan pada empat tempat barakallahu fikum. Di antaranya pada surat Al-Ahzab, kemudian dalam surat Muhammad, kemudian dalam surat Nah barakallahu fikum akhir surat al Fath. Na'am barakallahu fikum. Kemudian yang satu lagi dalam surat Na'am barakallahu fikum Ali Imran. Na'am, sebutkan lafaz Muhammad pada tempat-tempat tersebut. Barakallahu fikum. Na'am. Bisa dilihat masing-masing pada Na'am surat-surat yang sudah kami sebutkan tadi. Na'am. Ayo, Berikutnya, Fahadar Rasul sallallahu alaihi wasallam mawjudun dzikruhu fit Taurat wal Injil. Maka Rasul ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada penyebutannya di dalam Taurat dan Injil. Ismuhu namanya warisalatuhu warisalatuhu dan juga kerasulannya wasifatuhu dan juga sifat-sifatnya alaihi salatu wassalam hatta innahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum bahkan sesungguhnya mereka itu mengenal mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka falamma kafaru bikitab kemudian tatkala mereka kufur nabi kitabillahi at-taurat kufur terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala itu Taurat walam ya'malu bih dan mereka tidak beramal dengannya ibtalahumullahu jalla wa ala bi an akhadhu bi kutubis sihr. Allah Subhanahu wa taala akhirnya menimpakan bencana. Nah, menguji mereka dengan mereka mengambil kitab-kitab sihir. Nah, kitab-kitab berkaitan masalah sihir. Allati hiya min amal syayatin, yang mana sihir tersebut adalah perbuatan-perbuatan setan. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena tidak ada yang melakukan ilmu sihir dalam artian belajar ilmu sihir melainkan dia telah terjatuh dalam kekufuran sehingga para malaikat Nah, barakallahu fikum dua malaikat yang turun di Naam barakallahu fikum Babil, ya, di kota Babil yaitu Harut Marut. Apa yang dikatakan? Naam, kedua-duanya itu tidak mengajari sihir untuk mereka mengikuti tapi hanya fitnah, ujian. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Hanya saja aku atau kami adalah ujian untuk kalian maka jangan kalian kufur. Berarti kalau mereka ikut dan ikut mempelajari kesihiran ilmu sihir tersebut berarti mereka terjatuh dalam kekufuran. Innama nahnu fitnah hanya saja kami adalah fitnah ujian untuk kalian. Fala takfur. Maka jangan kalian kufur. Na'am barakallahu fikum. Perhatikan di sini. Wastabdalu amal syayatin biwahyi rabbil alamin. Mereka justru na'am barakallahu fikum. Naam mengganti wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan syaitan. Wa'iyatubillah. Wahadi uqubatun lahum ini adalah hukuman untuk mereka. Fakullu man a'radu alil haqqi fa yubtala bil batil. Naam sahih. Setiap orang yang berpaling dari kebenaran, maka sungguh dia akan diuji dengan kebatilan. Karena apa? Karena itulah konsekuensi kebalikan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah, barakallahu fikum terutama Nam di zaman kita sekarang ini yang jauh daripada zaman kenabian, zaman sahabat dan kita jauh juga dari zaman tabi'in. Berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti jejak generasi salafun saleh. Bagaimana Allah Taala berfirman? Naam, faman ittaba'a daya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka saya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Berarti sebaliknya, ya, yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, niscaya dia akan sesat dan akan sengsara. Wal iyadu billah barakallahu fikum. Naam. Hati-hati. Nah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ighathatul Lahafan, "Fal mu'ridu 'anit tauhid musyrikun syaa'a amaba, wal mu'ridu 'anis sunnah mubtadi'un dalun sya'a amaba. Orang yang berpaling dari tauhid maka dia dikatakan musyrik, mau ataukah tidak mau. Nah, kemudian orang yang berpaling dari as-sunnah maka dia dikatakan mubtadi' dal, orang mubtadi', orang sesat, mau ataukah tidak mau. Itulah konsekuensinya orang yang berpaling dari kebenaran. Man tarakat dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang meninggalkan dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah. Berikutnya, Wa kadzalika kullu man tarakal haqqo. Demikian pula setiap orang yang meninggalkan kebatilan atau setiap orang yang meninggalkan kebenaran. Wa kadzalika kullu man tarakal haqqo. Demikian pula orang yang meninggalkan al-haq. Fa innahu yubtala bil batil. Sungguh dia akan diuji dengan kebatilan barakallahu fikum. Hati-hati. Ujian yang seperti ini kalau dia tidak terselamatkan wal billah, justru dia akan senantiasa di atas kebatilan tersebut. Falladhi yatruku minhum ar rusul, maka di antara mereka yang meninggalkan dakwahnya para rasul, minad da'wati ila tauhid berupa dakwah terhadap tauhid wa ifradillah bil ibadah dan juga menunggalkan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah wa bayani dzalik dan juga penjelasan tentang itu atau menjelaskan hal itu yubtala bi annahu yurawwiju lisyirki wal khurafat niscaya dia akan diuji bahwasanya dia yurawwij dia akan senantiasa berketipung dalam kesyirikan untuk berbuat kesyirikan wal khurafat hayalan-hayalan ngabarakallahu fikum dan yang semisalnya wa yastadillu laha dan akan menjadikan dalil untuknya. Wa yurawwijuha nas 'ala anna Dan akhirnya membuat talbis. Yurawwij, menakut-nakuti manusia, membuat talbis, membuat penyamaran terhadap manusia. 'Ala anha haqqun, bahwasannya perbuatan tersebut adalah benar. Seperti itu, mengelabui gitu ya. Bikin samar-samar mengelabui manusia, eh, mengelabui di hadapan manusia bahwasanya perbuatan kesyirikan dan juga khurafat tadi benar. Wa hadha waqi'un katsirin min ulama'il khurafiyyin dan inilah Nah, yang terjadi pada kebanyakan para ulama khurafiyin, ahli khurafat, ya, sukanya menghayal saja, menghayal hal perkara-perkara yang tidak mungkin terwujudkan ya, atau perkara-perkara syirikan, ya, bisa terbang, bisa ini, berjalan di atas air dan misalnya. Wa ulama il kuburiyin, dan para ulama yang para penyembah kuburan waliyadzubillah. Badalan min an yad'u ila tauhidillah. Ya, mereka melakukan hal itu apa? Sebagai pengganti bahwasannya mereka tidak menyeru, ya, tidak berdakwah kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala wa ila kitabillah wa ila sunnati rasulillah dan juga mereka justru menggantikan apa mereka tidak berdakwah kepada Al-Qur'an tidak pula berdakwah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una al batil mereka menyeru kepada kebatilan wa yad'una ila ibadatil qubur dan mereka menyeru kepada untuk menyembah kuburan wa ta'alluq bil amwat dan juga menggantungkan diri ha? Naam mengkaitkan atau menggantungkan dirinya atau hatinya kepada para mayit orang sudah meninggal wayaltamisuna lidzalika syubhat dan mereka dengan cara nah barakallahu fikum oleh karena itu mereka mencari-cari syubhat allati yurawwijunaha yang mereka ingin membuat talbis penyamaran ya, atau pengkaburan alannas terhadap manusia atau di hadapan manusia fayashghaluna waqtahum fi hadzal batil maka mereka menyibukkan diri-diri mereka dalam kebatilan ini waliyadu billah walanya billah barakallahu fikum itulah keadaan orang-orang jahiliyah barakallahu fikum mereka justru namun lebih mengedepankan kitab-kitab sihir daripada Al-Qur'an atau daripada kitab yang turunkan kepada mereka. Barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti langkah atau jejak mereka. Kita lebih kedepankan Al-Qur'an dan As-Sunnah daripada sekedar artikel-artikel tulisan-tulisan atau kitab-kitab yang lain, yang lain selain Al-Qur'an dan Sunnah atau sekedar fatwa-fatwa para ulama atau sekedar pendapat para ulama selama pendapat atau fatwa tersebut tidak mencakupi dalil tidak bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, menyelisih daripada Al-Qur'an As-Sunnah, bahkan istihadnya para sahabat kalau menyelisih daripada dalil, menyelisih daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tinggalkan. Nah, kenapa tidak barakallahu fikum para ulama As-Sunnah meninggalkan istihadnya Utsman bin Affan? Sudah kita jelaskan barakallahu fikum kisahnya bagaimana ketika Utsman bin Affan beristihad ah, dan dua kali ketika Nam untuk sholat Jumat barakallahu fikum. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Abu Bakar dan juga Umar, na'am barakallahu fikum para sahabat yang lainnya melakukan cuman adzan sekali. Ijtihad yang keliru ditinggalkan walaupun bersumber dari na'am barakallahu fikum para sahabat. Barakallahu fikum. Na'am. Seperti itu. Jadi patokan sandaran kita adalah dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, bukan semata-mata fatwa para ulama, eh, ucapan para ulama, na'am dan yang semisalnya. Adapun ucapan atau fatwa para ulama kita timbang dengan dalil. Kalau seandainya in wafaqad dalil, kubil.